Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladhina astafa amma ba'ad <clears throat> Kita melanjutkan pembahasan fikih korban dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan maka binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan itu ada tiga. Yang pertama onta, kemudian yang kedua sapi, masuk di dalamnya adalah kerbau. Kemudian yang ketiga adalah kambing, dan masuk dalam kategori ini adalah domba. <clears throat> dan kita sebutkan juga pendapat sebagian ulama bahwa di dalam membeli onta, maka boleh patungan 10 orang. Sedangkan sapi, maka boleh patungan 7 orang. Kalau kambing, maka satu orang satu. Sedangkan umur, binatang yang boleh dikorbankan, maka umurnya harus musinnah. Umurnya harus musinnah. Dan musinnah bagi sapi ketika umur dua tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan onta, musinahnya onta adalah umur lima tahun masuk tahun keenam. Dan musinahnya kambing adalah umur setahun masuk tahun kedua. Dan dibolehkan ketika seseorang tidak mampu mencari kambing yang umurnya setahun. Maka dibolehkan untuk berkorban kambing yang masih jaza'ah. Kambing yang masih jaza'ah. Dan jaza'ah itu adalah kambing yang umurnya 6 bulan ke atas. Namun dengan syarat jika tidak mampu mencari atau habis stok kambing yang umurnya setahun. <clears throat> Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian berkorban kecuali binatang yang sudah musinnah. Illa ayya'sura alaikum. Kecuali jika susah bagi kalian untuk mendapatkannya. Fatadbahu jaza'atan minadba'ni. Maka boleh kalian menyembelih kambing yang jaza'ah. Yaitu yang berumur enam bulan ke atas. Dan di dalam kambing atau binatang yang kita korbankan, maka ada cacat. Ada cacat yang berkaitan dengan binatangnya. Dan cacat-cacat dalam binatang ini ada tiga macam. Cacat dalam binatang itu ada tiga macam. Yang pertama, cacat yang mengakibatkan korbannya tidak sah. Jika ada satu di antara empat ini, eh, satu di antara perkara ini di antara cacat ini maka seseorang berkorban dinamakan hanya makanan biasa. Daging biasa tidak dinamakan daging korban. Kemudian yang kedua, cacat yang hukumnya makruh. Kalaupun ada dalam binatang maka hukumnya sah, namun keutamaannya berkurang. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh dengan korbannya. Berarti cacat dalam masalah binatang itu ada tiga. Cacat dalam masalah binatang ada tiga. Yang pertama, cacat yang tidak, yang menyebabkan korbannya tidak sah. Ini ada empat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Arba'atun la yujzina fil adohi. Empat cacat yang menyebabkan binatang korban tidak sah. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha. Yang pertama adalah binatang yang buta sebelah. Al-awar, yaitu awar itu adalah mata satunya buta. Kemudian eh, apalagi kalau dua-duanya. Jika satu mata itu buta, tidak sah apalagi dua-duanya. Kemudian catat yang kedua, al-maridatul bayyinu maraduha. Binatang yang nampak sekali sakitnya. Kemudian yang ketiga wal arja'ul bayyinu uha Binatang yang pincang dan nampak sekali pincangnya ketika berjalan. Kemudian yang keempat wal kasiratul lati latunki. Binatang yang kurus yang tidak bisa dimanfaatkan dagingnya. Empat ini kita sebutkan ini menyebabkan korbannya tidak sah. Korbannya tidak sah. Yang pertama yaitu binatang yang buta kemudian sakit, kemudian pincang, kemudian kurus. Kemudian yang kedua, cacat yang hukumnya makruh. Kalaupun ada, maka hukumnya sah, tetapi berkurang pahalanya. Itu ada dua. Yang pertama, maktu atul udun. Binatang yang terpotong telinganya. Kemudian yang kedua, binatang yang terputus <clears throat> tanduknya. Dua ini, yaitu yang telinganya terpotong dan tanduknya terputus, maka ini dua perkara ini hukumnya makruh. Walaupun ada, maka binatangnya tetap sah. Kemudian yang ketiga, cacat-cacat yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada korbannya. Seperti terpotong buntut, demikian juga seperti giginya um, eh, protoli misalkan atau lepas, demikian juga seperti binatang yang dikebiri, atau ini cacat-cacat yang lain yang bukan dari enam cacat yang kita sebutkan maka itu tidak terpengaruh kepada tidak berpengaruh kepada binatangnya. Hukumnya boleh nggak ada masalah. Seperti misalkan binatang yang uh, pelernya itu beda. Ada dua, yang satu kecil. Nah ini bagaimana? Boleh tidak berkorban seperti ini? Boleh. Atau yang ditanyakan tentang binatang yang datang dari Australia sapi-sapi metal. Ini kebanyakan datang ke Indonesia sudah dikebiri. Supaya tidak bisa memiliki keturunan di Indonesia. Nah, bagaimana binatang yang sudah dikebiri seperti ini untuk berkorban hukumnya boleh tidak ada masalah. Tidak ada kaitannya dengan binatang korbannya. Kemudian pembahasan selanjutnya perkara-perkara yang disunahkan di dalam berkorban yaitu yang berkaitan dengan binatangnya. Apa sih binatang yang paling disunahkan itu? Maka binatang yang yang paling disunahkan dalam berkorban itu ada empat sifat. Ada empat sifat. Ini yang disunahkan dalam binatang dalam dalam berkorban itu ada empat. Yang pertama, yustahabut litathiyatil al-asman wal akmal. Yang pertama, disunahkan dalam berkorban binatang yang paling gemuk. Jadi sunnah yang pertama yang paling gemuk. Sebagaimana Rasulullah SAW dan ini kebiasaan para sahabat zaman dulu. Berkata Abu Umama. <clears throat> beliau berkata, Ka kunna nusamminul udhiyata bil Madinah. Wa kana al-muslimuna yusammin, eh, yusamminun. Kata Abu Umama, Umama beliau mengatakan, kami biasa menggemukkan korban yang kami sembelih ketika di Medina. Demikian juga kaum muslimin di mana saja zaman itu kalau mau berkorban maka mereka menggemukkan dulu binatangnya. Ini berarti sunnahnya ketika berkorban itu cari kambing yang paling gemuk. Kalaupun datang kambing, kita sudah memberi kambing, misalkan seminggu atau dua minggu atau satu bulan sebelum berkorban kita sudah membeli. Sunnahnya, maka berikan makanan sebanyak-banyaknya. Supaya kambing ini gemuk. Jadi sunnahnya yang pertama yaitu cari binatang yang paling gemuk. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, cari binatang yang paling afdol di dalam berkorban. Kita tadi sebutkan binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan itu ada tiga. Konta, sapi, dan kambing. Pertanyaan, di antara tiga ini, mana binatang yang paling afdol? Maka kita lihat beberapa <clears throat> kondisi. Jika yang berkorban satu orang, jika yang berkorban satu orang, maka yang paling afdol adalah onta. Kalau tidak ada onta, maka sapi. Kalau tidak ada sapi, maka kambing. Ini tertibnya. Oleh karena itu, kalau misalkan di negeri yang ada onta, seperti di Saudi Arabia dan yang lainnya, kalau dia mau berkorban sendiri, maka binatang yang paling baik adalah unta. Karena yang paling mahal dan paling besar dagingnya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah sapi, kemudian baru kambing. Cuma pertanyaan di sini, permasalahan di sini, kalau kita bukan bicara perorangan per individu, tapi patungan. Maksudnya patungan di sini, ada tujuh orang, ada tujuh orang, di negeri kita misalkan ada tujuh orang. Yang paling utama, mereka setiap orang berkorban sap kambing. Atau mereka patungan beli sapi. Misalkan gini ada tujuh orang. Setiap orang punya uang dua juta, dua juta, dua juta. Kalau dikumpulkan tujuh orang, empat belas juta. Bisa beli satu sapi. Nah, kalau urusan patungan seperti ini, mana yang lebih utama? Sapi atau kambing? Kalau sapi berarti setiap orang membawa sapi eh, kambing satu, kambing satu, kambing satu ada tujuh kambing. Kalau patungan berarti dapat satu sapi. Nah ini mana yang paling utama? Khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan sapi yang paling utama. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena dagingnya lebih banyak. Kemudian yang kedua, karena tidak terlalu repot dalam mengurusinya. Yaitu satu, tinggal berkorban satu. Demikian juga uh, karena yang dibuang tidak terlalu banyak juga. Yaitu uh, berarti yang dibuang kulitnya cuma satu. Demikian juga yang lainnya. Sekilas panjang di antara para ulama mana binatang yang paling utama dari tiga binatang ini. Ini berkaitan tentang masalah patungan. Kalau perorangan, jelas. Kalau masalah perorangan, satu orang misalkan. Yang paling utama apa? Yang paling utama adalah onta, sapi, kambing. Namun kalau urusan patungan, Allah Ta'ala pendapat yang paling kuat adalah dilihat di negerinya, di kampungnya. Mana binatang yang paling dicintai sama masyarakatnya. Jika memang di masyarakat, orangnya lebih suka sapi daripada kambing, maka yang paling utama tujuh orang patungan beli sapi. Kalau di suatu kampung, masyarakatnya lebih suka kambing daripada sapi, maka lebih utama setiap orang beli kambing masing-masing. Misalnya di suatu tempat, seperti di kampung saya di Sana Tiga, <clears throat> orang mayoritas manusia nggak suka kambing sama sekali. Kenapa? Karena kesannya kambing itu e, penyebab darah tinggi, kemudian penyakit ini, penyakit ini, kemudian apa, kemudian bau perengus, kemudian e, <clears throat> keras, macam-macam alasannya. <clears throat> Sehingga orang nggak senang sama sekali. Jika memang masyarakat seperti itu nggak terlalu senang daging kambing, maka yang paling utama tujuh orang patungan untuk membeli sapi. Namun kalau di suatu kampung yang masyarakatnya itu lebih suka kambing daripada sapi, maka yang paling utama adalah kambing, yaitu satu orang berarti satu kambing. <clears throat> Ini yang kedua. Jadi yang kedua, Eh, cari binatang yang paling utama dan mulia. Mana yang paling utama? Jumhur ulama mengatakan yang paling utama adalah unta, sapi, kemudian kambing. Maka kita katakan kalau ini dilihat dari individunya. Kalau memang satu orang mau berkorban, cari binatang yang paling mahal. Karena kata Rasulullah SAW, ketika ditanya tentang binatang yang paling baik, kata beliau, aglaha hasamanan, Binatang yang paling mahal. Lah yang paling mahal unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini kalau dilihat dari individu. Tapi kalau dilihat dari patungannya, beda lagi. Kalau dilihat dari patungannya berarti sama. 2 juta bisa beli kambing satu. Kalau patungan berarti 7 orang bisa membeli sapi satu. Kalau seperti ini, Wallah Ta'ala masalahnya masalah khilafiyah panjang. Wallah Ta'ala pendapat yang paling kuat. Binatang yang paling disukai dagingnya oleh masyarakatnya. <clears throat> ini yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, sunnah di dalam berkorban yang ketiga yaitu masalah kambing afdaluhal bayda sumal afara summa sauda binatang yang paling mulia yang paling utama dalam berkorban binatang yang putih binatang yang putih jadi sunnahnya yang putih kemudian yang kemerah-merahan yaitu coklat kemudian yang ketiga baru yang hitam Binatang yang hitam. Maka itu kalau kita mencari, mau mencari keutamaan dalam binatang, cari binatang yang warnanya putih. Polos. Tidak ada hitamnya sama sekali. Ini yang paling utama. Binatang yang warnanya putih. Polos. Ini sunnah. Kalau tidak bisa, maka yang bercampur warnanya antara putih dan hitam. Warnanya kekuning-kuningan. Itu bukan putih, bukan hitam. Kalau sapi biasanya warnanya kuning, seperti kuning. Nah, ini. Kemudian kalau memang tidak ada, maka cari binatang yang hitam. Yang hitam itu sudah pilihan terakhir. Kalau orang mau cari sunnah, maka sunnahnya binatang yang warnanya putih polos. Itu tidak ada hitamnya sama sekali. Oleh karena kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kalau berkorban, beliau mencintai binatang yang putih. Rasulullah SAW itu pernah menyembelih dua kambing. amlah amlahaini. Menyembelih dua kambing yang amlah. Amlah itu kata para ulama yaitu al-abiyat al kholis, Binatang yang warnanya putih tulen. Warnanya putih tulen, tidak ada itemnya sama sekali. Itu yang disembelih sama Rasulullah SAW. Kalau memang tidak ada, kalau memang tidak ada, maka cari binatang yang bercampur. Yang bercampur, yaitu warnanya tidak putih, tidak hitam. Kemudian kalau memang tidak ada lagi, maka boleh berkorban dengan binatang yang warnanya hitam. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya disunnahkan. Kemudian yang keempat, sunnah-sunnah dalam berkorban berkaitan masalah binatang. at tathiyatu bidzakar afdal minal unfa berkorban dengan binatang yang jantan lebih utama daripada yang betina. Tapi kalau kita mau mencari, cari yang jantan. Kalau tidak ada baru betina. Boleh nggak berkorban dengan betina? Boleh. Boleh. Ini hanya keutamaan saja. Nah, kenapa kita katakan jantan itu lebih utama daripada betina? Walaupun anggapan di masyarakat kita, ini anggapan di masyarakat kita sekarang Anggapannya kalau betina itu lebih baik daripada jantan. Kenapa? Lebih suka. Pertama karena lebih murah. Alasannya betina itu katanya, katanya yang berkembang di masyarakat kita, betina itu lebih murah. Kemudian yang kedua, dagingnya lebih empuk. Kemudian yang ketiga, karena tidak terlalu apek. Kemudian dagingnya lebih banyak daripada yang daripada yang jantan. Ini orang sekarang. Ini orang sekarang. Kalau orang-orang zaman dulu di negeri Arab dan zaman dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mencintai binatang yang jantan daripada yang betina. Kenapa? Karena jantan itu lebih mulia, lebih kuat dan lebih bagus daripada daripada betina. Oleh karena itu, karena jantan itu lebih mahal, demikian juga kalau cara mengolahnya baik itu lebih bagus kualitas dagingnya, maka Para ulama mengatakan berarti disunahkan mencari binatang yang jantan dulu. Kalau tidak ada, baru mencari binatang yang binatang yang betina. Oleh karena itu kalau kita ringkas berarti sunnah-sunnah dalam berkorban berkaitan masalah binatangnya itu ada empat. Yang pertama, cari yang gemuk. Kemudian yang kedua, cari binatang yang paling afdol. Yaitu paling afdol di sini, Wallah taala yaitu afdol dilihat dari kondisi masyarakatnya. Kenapa kalau seandainya misalnya gini, kita paksakan berkorban dengan kambing. Rupanya ketika kita bagi di masyarakat, orang-orang pada enggak, enggak, enggak pada mau makan. Maka rugi. Seperti yang di kampung saya, di kampung saya ini, ketika mereka mendapatkan kambing, mereka antipati untuk makan. Kenapa? Karena cara mengolahnya nggak bisa. Dan istilah di negeri kita itu memang kalau orang makan kambing nanti juara tinggi, nanti ini ini ini ini ini. Sehingga orang pada antipati. Ini di kampung saya. Maka dari itu kalau di tempat seperti itu yang paling utama adalah patungan tujuh orang untuk membeli sapi. Kemudian yang ketiga, cari binatang yang warnanya putih. Kemudian setelah itu baru binatang yang bercampur warnanya. Kemudian setelah itu baru yang binatang yang hitam. Kemudian sunnah yang keempat adalah berkorban dengan binatang yang jantan lebih utama daripada berkorban dengan <clears throat> Binatang yang betina. Kemudian uh, permasalahan selanjutnya tentang ada bagi orang yang mau berkorban. Adab-adab bagi orang yang mau berkorban. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang eh, adab-adab uh, adab -adab yang berkaitan tentang penyembelihan. Tapi ini berkaitan tentang adab-adab bagi orang yang ingin berkorban. Yang pertama, bagi orang yang berkorban, hendaknya masuk bulan Zulhijjah tidak memotong kuku, rambut dan kulitnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru" Jika sudah masuk bulan hijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya dan salah seorang di antara kalian pengen berkorban, fala yamusta min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka jangan sekali-kali menyentuh rambut dan kulitnya. Maksudnya menyentuh di sini adalah memotong. Memotong rambut dan kulitnya. Kulit. Demikian juga kuku. Nah, bagaimana hukum masalah memotong rambut dan kuku ketika orang mau berkorban masuk bulan Dhul Hijjah? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat Imam Ahmad, demikian juga sebagian ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Kalau hukumnya haram, Berarti ketika ada orang mau berkorban dan dia mau potong kuku atau rambut, maka dia berbuat dosa dan maksiat. Walaupun sah. Karena saya pernah ditanya, ada orang bertanya gini, Ustaz, saya dulu nggak tahu permasalahan seperti ini. Akhirnya masuk awal bulan Dhul Hijjah, dua Dhul Hijjah saya masih potong rambut dan kuku. Setelah itu saya diingatkan sama teman. Diingatkan sama teman, baru saya tahu bahwa hukumnya nggak boleh. Ah, mending saya nggak korban saja, wis. Nah, jadi ada orang Dulu motong awal hijjah dia motong rambut dan kuku. Ketika mendapatkan hadis ini, yaitu bahwasanya hukumnya nggak boleh motong rambut dan kuku, akhirnya dia cari alternatif, mending saya nggak usah kurban saja wis daripada dosa. Saya ingin mendapatkan keutamaan malah berbuat dosa. Maka kita katakan, kalau orang sudah punya niatan korban, jalankan. Sedangkan permasalahan-permasalahan seperti ini, seperti motong rambut dan kuku, kalau tidak tahu, maka hukumnya tidak ada masalah. Hukumnya tidak ada masalah. Itu bukan berarti hukumnya haram walaupun dia nggak tahu nggak. Kalau nggak tahu maka tidak ada masalah. Tapi kalau sebagian ulama seperti madhabnya Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat hukumnya makruh. Memotong kuku dan rambut ini hukumnya makruh, tidak diharamkan. Tapi Allah Ta'ala alam kalau kita melihat sabda Rasulullah SAW tadi jelas sekali bahwa uh, yang mengatakan pendapat hukumnya haram itu lebih dekat. Kenapa? Karena larangan Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali menyentuh rambut dan kukunya. Larangan ini berarti kuat sekali menunjukkan akan sesuatu yang tidak dibolehkan. Kemudian adab yang selanjutnya bagi orang yang ingin berkorban, hendaknya bagi orang yang ingin berkorban untuk mengikhlaskan niat. Ini urusan berkorban itu adalah bukan urusan kebiasaan. Terkadang ada orang, karena kebiasaan saja, setiap korban nyembelih, setiap korban menyembelih, setiap korban menyembelih. Sunnahnya memang jadikan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya apa perbuatan rutinitas saja. Perbuatan rutinitas saja. Kalau orang menjalankan ibadah karena rutinitas, maka hilang keutamaannya. Karena rutinitas. Maksudnya bahwa dia menjalankan bukan karena bukan karena ikhlas kepada Allah Ta'ala, tapi rutinitas. Kalau sudah terbiasa, Akhirnya kalau nggak menjalankan kok nggak enak. Atau mungkin karena takut celaan masyarakat atau yang lainnya. Akhirnya udah saya korban saja wis. Tapi benar-benar jadikan ikhlas untuk Allah Ta'ala bahwasanya berkorban ini memang untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala. Demikian juga hilangkan beberapa keyakinan-keyakinan di masyarakat. Saya pernah ditanya juga, dan ini rupanya keyakinan yang kita yakini sejak kita kecil. Saya dulu ketika kita masih kecil, di waktu kita belajar di TPK, itu diajar sama ustaz-ustaz kita dulu. Ya mungkin karena awamnya mereka. Akhirnya kita mendapatkan ilmu juga seperti itu. Karena awamnya guru-guru yang mengajar TPG ini. Kita diberikan sebuah wacana dulu ketika masih kecil. Binatang korban itu kalau disembelih nanti akan menjadi tunggangan ketika menyeberang jembatan. Ini saya dulu pernah dapat seperti ini. Dulu ketika saya masih CPK, itu dapat wacana seperti ini. Yaitu kalau kita berkorban, itu nanti akan menjadi tunggangan kita nyebrang di atas jembatan. Maka kita katakan ini anggapan yang keliru fatal. Keliru, sangat keliru sekali. Kenapa? Karena kita berkorban itu, kata Allah Ta'ala mengatakan, lullah luhumuha wala dima'uha kiyana luhut taqwa minkum. Ketika kalian berkorban, korban kalian, daging kalian, demikian juga darah binatang tersebut tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah ketakwaan kalian. Adalah ketakwaan kalian. Oleh karena itu, korban itu hanya bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Bukan karena nanti uh, menjadi binatang untuk menyeberang jembatan nanti ketika menyeberang katanya suratul mustaqim. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Semua amal soleh yang dikerjakan sama manusia itu sebagai Eh, mempermudah nanti manfaatnya untuk mempermudah kita ketika menyeberang jembatan. Bukan karena binatangnya itu nanti akan menjadi binatang yang bisa menyeberang di atas jembatan. Tidak. Ini anggapan yang tidak benar. Kemudian ada yang selanjutnya dalam berkorban. Kalau ada orang berkorban, maka cari binatang yang paling baik. Cari binatang yang baik. Kalau memang bisa disiapkan, dari awal siapkan. Kenapa? Terkadang ada orang, beberapa orang, dia mau berkorban, nanti aja wes santai. Mengakhirkan, mengakhirkan, mengakhirkan, sampai dapat yang paling jelek binatangnya. Kenapa? Karena stok yang paling baik sudah diambil semua sama orang-orang. Kalau memang dia punya niatan mau berkorban, sekarang juga mencari. Sekarang mencari, dan Alhamdulillah sekarang beberapa pengepul binatang korban, itu sekarang saya tanya beberapa orang itu yang menjual binatang itu, hatta menitipkan pun nggak bayar menitipkan binatang, misalkan beli dulu, kemudian sudah dikasih nama, kemudian sudah difoto misalkan ini binatangnya. Itu titipkan situ sampai hari hanya. Itu saja beberapa tempat nggak bayar. Biaya perawatan ditanggung sama mereka. Kalau seperti itu jangan malas-malas kita mencari. Ah nanti aja wis, nanti aja. Nanti aja dapatnya paling jelek. Sudah dapatnya yang ada cacat-cacatnya. Maka kalau bisa, kalau orang mau berkorban, cari sekarang. Apalagi kalau memang bisa dirawat sendiri, itu lebih baik. Misalkan kita punya tempat, oleh karena itu saya juga uh, sempat sampaikan juga sama bapak saya, kalau memang mau dirawat sendiri lebih baik. Kenapa? Karena cerita ayah kita yang luar biasa. Yaitu misalkan gini, orang misalkan uh, punya tempat kosong, kemudian dia mau berkorban. Subhanallah kalau seandainya dia membeli kambing dari kecil atau sapi dari kecil dan benar-benar dirawat, dirawat dengan sebaik-baiknya maka jerih payah dia ketika merawat untuk berkorban, itu saja sudah mengalirkan pahala. Beda antara orang yang berkorban dengan mudahnya. Orang beli punya uang banyak, tinggal beli di pengepul, sudah beli, selesai. Dengan orang yang memang mempersiapkan korban itu dengan sebaik-baiknya. Itu sudah derajatnya berbeda. Derajatnya berbeda. Kalau dia memang memelihara sendiri, terkadang, apalagi kalau itu korban, untuk amalan akhirat dia. Itu terkadang memang sayangnya kepada binatang luar biasa. Tidak dengan orang yang membeli sesuatu, kemudian masih ditaruh di tempat pengepulnya. Ini tanggung jawab pengepul, demikian juga sayangnya sudah berubah. Kenapa? Karena sudah dibeli. Biasanya pengepul ini atau tukang-tukang yang menjual binatang itu, dia sayang sama binatangnya ketika belum terjual. Supaya nanti laku. Sehingga dirawat benar, dirawat benar, dirawat benar. Kalau sudah laku, Nah ini berkurang. Terkadang makannya berkurang dan yang lainnya. Akhirnya binatang yang pertama kali kita lihat gemuk, akhirnya tambah kurus. Tambah kurus. Kenapa? Karena kurang dirawat. Karena bukan milik mereka lagi sekarang. Oleh karena itu kalau binatang yang memang kita yang merawat. Dan ini memang kita untuk perjuangan kita, untuk akhirat kita. Insya Allah lebih semangat dalam uh, merawatnya daripada orang-orang lain yang bukan miliknya. Oleh karena itu, intinya kalau kita mau berkorban itu sunnahnya Cari binatang yang paling bagus sekarang juga. Jangan nunggu dan akhirkan. Kalau nunggu akhirkan, apalagi sudah hari H baru mencari, sudah dapatnya yang paling jelek. Yang paling baik sudah dibeli sama orang-orang. Maka itu karena stoknya itu mungkin di tempat kita nggak banyak, kambing itu nggak terlalu banyak. Oleh karena itu kalau kita mau mencari, cari binatang-binatang yang paling baik sekarang juga. Kemudian dalam uh, adab yang mau berkorban ini, sunnahnya nanti insya Allah akan kita sebutkan juga dalam masalah adab penyembelihan. Sunnahnya siapkan. Jadi sekarang orang-orang yang mau berkorban itu siapkan uh, untuk menyembelih sendiri. Jadi memang sunnahnya nanti kan kita sebutkan juga nanti uh, adab-adab ketika berkor, uh, berkorban. Jadi sunnahnya orang yang berkorban dialah yang menyembelih sendiri. Maka itu kalau seandainya misalkan kita sudah kita tahu masalah ini berarti sunnahnya kalau orang mau berkorban itu menyembelih sendiri. Bagaimana terus ada bagi kita belajar bagaimana sih cara menyembelih yang baik. Nanti insya Allah akan kita sebutkan tata cara penyembelihan. Rupanya kalau kita lihat tata cara penyembelihan yang syar'i, penyembelihan di negeri kita semuanya keliru. Yaitu walaupun sah, tapi tidak menurut adat syariat. Subhanallah nanti akan kita sebutkan bagaimana luar biasanya kalau orang itu berkorban mengikuti adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyembelihan itu hasilnya luar biasa. Jadi namanya kambing itu nggak usah uh, dipaksa, dibanting dan enggak. Subhanallah kalau dengan kalimat takbir dengan bagus itu insya Allah kambing itu nurut. Baik dibantingkan bahkan nurut sekali. Nah, itu itu kalau menurut syariat. Oleh karena itu, kalau orang yang mau berkorban dan dia mau menyembelih sendiri, jadi sekarang cari pengetahuan masalah ini. Kenapa? Karena ini ibadah. Ibadah itu kalau orang mau beribadah harus menuntut ilmu dulu. Jangan sampai dia nggak menuntut ilmu, akhirnya nanti ibadahnya keliru. Karena kebodohan kita nggak mau menuntut ilmu. Kita belajar dulu secara detail. Sehingga kalau kita mau berkorban, kita tahu, oh sunahnya ini. Oh yang dilarang gini. Ini, ini, ini, ini, ini, ini. Kita mengetahui. Maka itu, orang yang mau berkorban, hendaknya belajar. Hendaknya belajar. Beda dengan orang yang nggak berkorban. Kalau orang yang nggak berkorban, maka belajar hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau orang mau menjalankan ibadah, belajar itu hukumnya menjadi fardu ain. Orang mau haji. Orang yang mau berangkat haji wajib fardu'ain belajar hukum haji. Kalau seandainya dia malas belajar sampai terjadi kekeliruan, maka tidak dianggap kelirunya, tetap keliru. Kenapa? Karena dia malas belajar. Tapi kalau orang tidak berangkat haji, maka belajar ibadah haji hukumnya fardu kifayah. Maka itu kalau orang yang mau berkorban, adabnya hendaknya dia mempelajari hukum masalah korban ini sebanyak-banyaknya. Masalah bagaimana tata cara penyembelihan, demikian juga setelah sunnahnya dan yang lainnya. Hendaknya dipelajari secara mendetail supaya korban kita itu maksimal. Kita jalankan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Mungkin ini bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil alamin wa bihamdihi wa la sallallahu alaihi wa